ahlu baitin nubuah penghuni rumah kenabian yaitu keluarga nabi wa mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi siapa al mutamassikina minhum yaitu yang berpegang teguh dengan kebenaran berpegang teguh dengan ajaran Nabi Adapun kalau dia itu mengingkari ajaran Rasulullah <coughs> atau dia itu durhaka pada Rasulullah, pantas nggak dijadikan sebagai keluarga Nabi? Ya. Nggak pantas. Makanya anak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang durhaka, yang menurut kisah Israiliyat namanya Kanan, tapi itu Israiliyat. Ketika Nabi Nuh melihat anaknya itu ditenggelamkan, apa kata Nabi Nuh kepada Allah Ta'ala? Innahu inna bini min ahli. Sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq dan janjimu itu benar yaitu apa janji untuk menyelamatkan keluarganya wa anta ahkamul hakimin tapi Nabi Nuh tetap baik sangka kepada Allah dan engkau adalah hakim yang paling tepat di dalam memberikan hukuman kemudian Allah taala berfirman apa mengatakan ya nuhu innahu laisa min ahlik dia bukan keluargamu kata para ulama maksudnya adalah bukan orang yang taat kepada engkau sehingga tidak perlu dinisbatkan kepadamu Makanya seperti apa? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dia ahli bait enggak? Secara secara konsekuensinya, eh, secara hakikatnya tidak, walaupun secara bahasa dan secara nasab iya. Tetapi apa? Pada hakikatnya dia bukan keluarga Nabi, bahkan dia adalah apa? Dia itu barok dari Nabi. Dia berlepas diri dari Nabi. Makanya dua orang ini ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dan juga para eh, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mereka dikurung selama tiga tahun di lembah itu, maka dua orang ini tidak mau bergabung dengan Nabi. Padahal mereka masih keluarga Rasulullah. Menunjukkan apa memang mereka itu bukan ahlu baitin Nabi pada hakikatnya. Baik. wajibun ala kulli muslim. Yang fasih apa wajibatun, tetapi tidak apa-apa karena ini e, adalah mu'anaf maknawi, maka boleh wajibun. Jadi cinta kepada keluarga Nabi yang berbakti, keluarga Nabi yang setia kepada sunnah, sunnah Nabi, ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Iya, karena Rasulullah mengatakan apa? Udzakirukumullah bi ahli baiti, udzakirukumullah bi ahli baiti. Di dalam kisah apa itu? Pulangnya Rasulullah SAW jadi Haji Wajah ketika sampai di Ghadir Khum. Aku peringatkan kalian dengan keluarga keluargaku. Aku peringatkan kalian dari keluargaku. Yaitu apa? Muliakan mereka. Sekarang kenapa kita mencintai mereka? Qal liimanihim karena keimanan mereka. Berarti yang kafir maka apa tidak dicintai. Hmm. Wali qurbihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga karena mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terpandang pertama kali apa? Adanya iman, bukan semata-mata nasab. Makanya ketika perang Badar termasuk yang ditangkap oleh para sahabat siapa? Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang belum masuk Islam waktu itu. Dia ikut apa? Ikut bersama rombongan e, rombongan Quraisy yang memerangi Rasulullah. Ketika dia ditangkap, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innama in, innama kuntu ukrihtu." Wahai Rasulullah, saya ini dipaksa. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Eh, amma eh, amma sarairuka fa ilallah. Adapun rahasia hatimu itu terserah Allah. Wa amma zahiruka alaina. Adapun lahiriah kamu menyerang kami. Nah, kemudian ketika Rasulullah menyuruh untuk mereka mengambil mengambil tebusan dari para tawanan yang berjumlah 70 itu minta tebusan yang banyak-banyak maka kemudian siapa ini? Ya kemudian para sahabat Ansar mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami akan mengambil tebusan dari seluruh tawanan kecuali kecuali paman Anda karena dia adalah ibnu Uktina. Bahwasanya dia adalah anak dari saudari kami. Memang Abdul, e, Abbas ini masih apa? Masih dari keluarga Ansor. Dilihat dari jalur-jalur atasnya itu. Karena Aminah ini masih ada jalur dari Ansor. E, eh, Aminah, Aminah itu siapa? Ibu dari Rasulullah itu. Jadi mereka memang masih ada jalur dari Ansor. Perintah Rasulullah mengatakan, ambil secara lengkap, jangan sisakan walaupun satu dirham menunjukkan apa? Kecintaan itu karena iman. Selama dia belum beriman, <coughs> maka dianggap dia seperti musuh. Walaupun dia dari ahli baitin nubuwah. Nah, setelah nanti beliau beriman menjelang menjelang apa itu namanya? Fathu Makkah, maka beliau ya jadi apa? Jadi jadi ahli bait. Kemudian walladzina sahibu Rasulullah saw yang bersahabat dengan Rasulullah saw nazidu li suhbatihim maka kita menambah rasa cinta dikarenakan mereka bersahabat dengan Rasulullah walinusratihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan karena mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ahli baitin nubuah ini bertingkat-tingkat yang paling kuat imannya paling dicintai yang paling dekat kekerabatannya juga paling dicintai dan yang paling bersahabat dengan Rasulullah dia paling dicintai. Ada yang dari keluarga Nabi tetapi apa? Barangkali dia masuk Islamnya di akhir-akhir. Tentunya dia tidak banyak menolong Rasulullah dibanding dengan yang lain. Maka kadarnya tentunya berbeda. Jadi semuanya diletakkan sesuai dengan kadar keimanan dan kadar pertolongan dan seterusnya itu. Siapa yang ditakrifkan sebagai ahlul bait? Ahlul bait sebagaimana di dalam hadis Sofwan bin Asal ketika ditanya siapa itu ahlul bait, Apakah istri Rasulullah juga ahlul bait? Beliau mengatakan iya, istri Rasulullah dari ahlul bait. Tapi ahlul bait yang dimaksudkan adalah yang diharamkan untuk mereka sedekah. Yang pertama adalah dari apa? Dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua adalah dari Bani Hashim. Kemudian terutama adalah dari Alu Aqil dan Ali e, Abu Talib. Nah, mereka semua memang apa? Mereka semua adalah ahlul bait. Eh, Alu Aqil bin Abi Talib dan juga dari keluarga Ali bin Abi Thalib sendiri dan dari keluarga siapa itu satu lagi oh, yang saudaranya Ali yang sudah masuk Islam itu oh, Ja'far, Ewa Ja'far bin Abi Thalib, Alu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, mereka semua ini adalah ahlul bait yang diharamkan untuk apa? Memakan sedekah. Adapun istri-istri Rasulullah mereka boleh memakan sedekah walaupun mereka juga dari ahlul bait. Cuma ahlul bait bukan dari sisi nasab tapi dari sisi apa? Dari sisi e, eh, musaharah sebagai apa? Sebagai istri Rasulullah. Dari sisi nasab bukan, walaupun rata-rata mereka adalah Quraisy. Tetapi apa mereka? Maksudnya mayoritasnya Quraisy, sebagian dari Yahudi juga. Tetapi mereka ahlul bait karena apa? Karena jadi istri Rasulullah, bukan karena nasab. Dan termasuk keturunan-keturunan mereka. Nah, keturunan Rasulullah dan keturunan mereka tadi, mereka juga apa haram untuk makan sodakoh. Mereka ahlul bait sampai hari kiamat mau zakat ya sama sama mau oh, zakat karena zakat lebih khusus daripada sotakoh dia masuk dalam keumuman sotakoh hmm. ini istilah tentang masalah zakat yang wajib apa sotakoh yang wajibah termasuk zakat juga apa sotakoh yang mustahabah yang dirosikan Syekhuna Yahya maka dia umum yang namanya sotakoh baik dia itu wajibah ataupun mustahabah dia haram untuk ahlul bait yang lain mengatakan yang wajibah saja yang haram adapun yang mustahabah boleh tapi yang rojih apa? Yang rojih adalah yang hatta yang mustahabah pun haram untuk ahlul bait. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah Salman Al Farisi. Ketika beliau mengatakan ini sodakoh dariku, ternyata apa? Rasulullah tidak tidak memakannya, tapi mengatakan pada sahabat dulu menunjukkan apa sodakoh yang mustahabah itu tidak apa tidak boleh juga untuk keluarga Nabi saw. Dari mana kita tahu ini adalah sodakoh yang mustahabah karena Salman Al Farisi Ketika itu posisinya sebagai apa? Sebagai hamba sahaya. Hamba sahaya tidak wajib untuk sedekah. Menunjukkan apa? Sedekah dia waktu itu adalah sedekah yang mustahabah. Kalau tadi sebut mana? Kenapa? Bagi kuih dia apa tapi tak disebut. Hadiah ah. ke sedekah. Ah, sebaik dia nggak mengatakan sedekah atau tidak. Ha. Ah. Sebagian ulama mengatakan mimba bil warak tanya ini kamu niatnya apa? Niatnya bayar hutang barangkali? Apakah niatnya adalah untuk sedekah ataukah hibah ataukah hadiah? Karena masing-masing definisinya berbeda itu lebih baik memang kita tanya ini untuk apa orang yang terima tuh tanya ya tapi seseorang yang ada mananya nasabnya <coughs> kepada keturunan alul baik ni dia kena tahulah dia tu dia tu bernasab kalau tidak macam mana kalau dia pun tak <laughs> tahu dia Iya makanya Rasulullah mengatakan apa? I'rifu ansabakum tasilu arhamakum. <coughs> Ketahuilah, kenalilah nasab kalian agar kalian bisa silaturahim dengan eh, kerabat-kerabat kerabat -kerabat kalian. Memang kita diwajibkan untuk tahu nasab ya setanggup ya <coughs> kalau sampai di atas putus nggak tahu karena zaman dulu barangkali belum ada daftar hmm. ya bukan salah kita kita berusaha untuk tahu nah, yang jadi keluarga Nabi bangga insya Allah karena nilainya akan tinggi di dunia dan di akhirat kalau dia bertakwa cuma yang harus sabar karena tidak memakan pak. yang haram itu berdosa besar dosa dosa makanya walaupun anak kecil seperti kisahnya siapa Hasan ketika Al Hasan itu mengambil apa tamar sodakoh Rasulullah langsung apa mengambil itu dari mulutnya itu mungkin ada kih kih alam taklam eh, anana ahla eh, anna sodakoh la tahilu lana eh, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam padahal anak kecil ternyata nggak dikasih apa nggak dikasih rusak. padahal waktu itu dia belum balik memang dia haram untuk ahlul baik. Baik, kita lanjutkan. Ini kita sedikit aja kan tadi. Hmm. Kita lanjutkan aja wasatiyatu ahli sunnati wa jamaah. Sikap tengah ahlu sunnah wa jamaah, tidak kurang dan tidak berlebihan. Wal aqidatul islamiyah wasatun baina aqaidil kufur. Akidah Islamiyah itu pertengahan di antara akidah-akidah kekufuran minal gula wal jufah dari kalangan orang yang melampaui batas gula dan jufah orang yang bersikap kurang Jufah artinya kaku, maksudnya kurang, bersikap kurang. Yang benar kita baca wasaton ataukah wastun. Sebenarnya dua-duanya boleh. Tetapi yang lebih bagus sebagaimana disebutkan di hmm, disebutkan di lisanul Arab adalah dengan apa? Fathisin, wasatun. Karena dia menunjukkan apa? Menunjukkan kebaikan. Bahwasanya memang dia bagian tengah dan yang terbaik. Wasat. Sebagai apa? Sebagai Eh, sebagai sebagai sifat musabbahah bukan sekedar masdar bahkan sifat musabbahah sebagai pertengahan Allahu jalla fi Allah yang maha agung di dalam ketinggiannya berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasaton bukan sekedar wasat tapi wasat pertengahan yang terbaik fahum bainal yahud alladzina masalul khaliqa bil makhluk. Maka mereka orang yang pertengahan ini umat Islam ini mereka itu diantara adalah pertengahan antara Yahudi. Yahudi yang bagaimana? Yang memisalkan sang pencipta dengan makhluk. Menggambarkan Allah Ta'ala itu sifatnya kurang. ijil. Karena mereka menjadikan, apa itu menjadikan? Ijil, anak dari uh, lembu menjadikan itu sebagai sesembahan wa ma dzakarallahu anhum dan berita yang Allah sebutkan dari mereka annahum qalu innallaha faqir sesungguhnya Allah itu miskin ini menyamakan Allah dengan makhluk makhluk miskin wa qaulihi dan eh, wa qauluhu ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu yaitu Allah Ta'ala bakhil na'udzubillah Bakhil itu sifat kebanyakan makhluk wa kanal insanu qatura. Manusia itu pelit, bakhil. Nah, mereka menyamakan Allah dengan dengan manusia. Makanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika menggambarkan ibadah dari orang-orang Yahudi yang di Syam, di dalam sholatnya mereka mengatakan apa? Mengatakan, eh, Kum ya Rab mata tarfut. Bangunlah wahai Rabb, sedarlah, sampai kapan kamu tidur terus? Ini kalimat na'udzubillah menghina Allah Taala. Memang gila, orang Yahudi gila. Hmm. ghairi wal ghaira dan kalimat-kalimat yang lain. Wan nasara alladziina masalul makhluqa bil khaliq. Dan mereka yaitu umat ini pertengahan di antara Nasoro juga. Yang apa itu? Yang memisalkan makhluk dengan kholik. Mengangkat derajat makhluk sampai ke derajat pencipta. Qala Allah Ta'ala laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam telah kafir orang yang mengatakan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itulah Al-Masih bin Maryam. Dikatakan masih karena beliau ta Beliau itu mengusap orang yang matanya buta sehingga bisa melihat, mengusap orang yang kulitnya belang sehingga jadi bagus kembali, mengusap orang yang yang kena penyakit-penyakit yang lain bahkan mengusap benda yang mati menjadi sesuatu yang hidup dengan seizin Allah. Untuk apa? Untuk sebagai mukjizat mengalahkan para dokter yang sedang memamerkan keahlian pada zaman itu, keahlian yang hebat, kedokteran pada zaman itu. Nah, mereka tidak paham dengan mukjizat Nabi Isa, bahkan mengangkat Nabi Isa sampai ke derajat Allah Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa ini yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Maka dia lebih berhak disembah daripada Tuhan Bapa. Sebagaimana disebutkan di eh, Qasasul Ambiya punya Imam eh, Ibnu Katsir itu. Adapun Tuhan Bapa dia nggak menciptakan kita maka dia nggak berhak kita sembah kita sembah Tuhan anak karena Tuhan anak yang menciptakan kita <laughs> ini naudzubillah yang lain mengatakan yang firqah yang lain mengatakan memang Tuhan Bapak nggak menciptakan kita tapi dia yang menciptakan Tuhan anak dan Tuhan anak menciptakan kita maka kita sembah langsung yang pertama yaitu Tuhan Bapak wah hanya mereka mulai perang <laughs> memang ajaib perang betul tapi eh, yang ahlul hak kalah ahlul hak dari kelompok yang ketiga nah, yang lain mereka saling apa saling bunuh Baik. Allah ah, apa? Eh, Allah al-muslimun al-khullasu. Maka orang muslimin yang murni al-khullas. Jamak dari khalis. Ini lamnya dia tasdid. Mereka mensifati Allah bima wasofa bihi nafsah. Dengan sifat yang memang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Wa nazzahuhu min sifatin naqs. Dan mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kelanjutannya besok insya Allah, Allah Ta'ala alam. Eh, hari Sabtu ya.